dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakak, kakak, kakak, Messi. Maafkan aku, Messi. <laughs> Messi.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 mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naja Puspa Kresna. Seri ke-331 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Abe Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil sangat gembira. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa Wong Agung, guru besarnya dalam hal olah kanuragan, bersedia memberikan tambahan ilmu pukulan segara geni. Namun begitu, di balik kegembiraannya, hatinya menjadi sedikit was-was. Wong Agung tahu bahwa dia bermaksud mencuri kitab atau buku Aji segara Geni. Mestinya dia memperoleh hukuman yang berat. Tapi mengapa Wong Agung justru menunjukkan sikap yang lain dari biasanya? Dia bukannya memperoleh hukuman, bahkan Wong Agung bersedia memberikan tambahan ilmu. Hmm. Apa sebenarnya maksud guru? Apakah memang guru bersungguh-sungguh mau memberikan tambahan ilmu? Tapi biasanya guru tidak pernah berdusta. Dia selalu berkata benar. Hmm, baiklah. Akan kulihat bagaimana besok malam. Thank Pada malam hari berikutnya, Empu Bajil datang ke lereng bukit di bawah padepokan Tengger. Dia datang secara diam-diam. Ia tidak memberitahukan kepada Sudra Palong ataupun Jana Lelung. Begitu hari mulai gelap, Empu Bajil melangkah mengendap-endap meninggalkan padepokan Tengger. Dan sebentar kemudian, dia sudah tiba di lereng batu. Hmm, rupanya guru belum datang. Baiklah, akan kutunggu barang sesaat. Empu Bajil lalu menghampiri sebongkah batu dan duduk di atasnya. Kabut sudah sejak sore tadi turun dari puncak Gunung Tenggel, merambat ke lereng-lereng di bawahnya. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, dan gurunya masih belum juga muncul, Empu Bajil menjadi gelisah. Jangan-jangan guru hanya ingin mempermainkan diriku. Sampai sekarang guru masih belum juga datang. Atau barangkali guru ingin mencoba tekadku. Tapi seharusnya guru sudah tiba. Ah, malam sudah larut. Sampai kapan aku harus menunggu di tempat ini? Jangan-jangan guru tidak bersungguh-sungguh. Dan kalau memang demikian, maka harapanku akan musnah di tengah jalan. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Empu Bajil mendengus keras. Dia menjadi kesal. Dia merasa dipermainkan oleh gurunya. Tapi mendadak jantungnya seperti berhenti berdenyut. Ketika menoleh ke arah samping kiri, di bawah gundukan batu padas berwarna putih, dia seperti melihat sosok tubuh manusia tengah duduk bersila. Dia masih ragu-ragu. Benarkah itu sosok tubuh manusia ataukah hanya sebongkah batu yang mirip sosok manusia? Perlahan-lahan Empu Bajil mendekati bongkahan batu padas berwarna putih. Dengan hati berdebar-debar, Empu Bajil terus melangkah mendekati sosok tubuh manusia yang tengah duduk bersila. Dia masih belum yakin bahwa sosok tubuh itu adalah manusia. Dia berusaha untuk membuka matanya lebih lebar. Pada saat jaraknya tinggal tiga langkah, Empu Bajil tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia melihat sosok tubuh itu bergerak. Guru. Sosok tubuh itu sama sekali tidak menyahut. Empu Bajil semakin bertambah penasaran. Dia melangkah lebih dekat. Pada saat itulah sosok tubuh itu berdiri. Mengapa kau datang terlambat, Bajil? Oh, guru, maafkan saya, Guru. Saya kira Guru belum tiba. Sudah sejak tadi saya duduk bersila di tempat ini. Saya datang lebih awal darimu, Bajil. Oh, maafkan saya, Guru. Kalau begitu memang saya terlambat. Sekali lagi, aku ingin mendengar ketegasanmu, Bajil. Ketegasan dalam hal apa, Guru? Duduklah. Dengar, Bajil. Ya, Guru. Aku tidak pernah mengajarkan dendam kepada murid-muridku. Seorang pendekar yang gampang menaruh dendam maka dia tidak bakalan mampu tampil sebagai pendekar yang tangguh. Darahnya akan cair, dagingnya lembek, tulang-tulangnya rapuh, dan ototnya tidak ulet. Dendam membuat seseorang menjadi lemah dengan sendirinya. Dari mana kau belajar mendendam pada seorang bacil? Ah, ampun guru. Saya bukannya menaruh dendam. Saya hanya ingin... Ah, maksud saya, saya hanya tidak ingin kehadiran saya disepelekan. Siapa yang telah menyepelekan kehadiranmu? Hmm? Barangkali pendekar yang bernama Arya Kamandanu, Guru. Hmm. Kalau kau tidak pernah menyepelekan kehadiran orang lain, bagaimana orang lain sampai bisa menyepelekanmu? Huh? Itu sama sekali tidak masuk akal, Badil. Kau jangan coba-coba membohongi aku. Hmm? Ampun, Guru. Kalau memang sekiranya Guru keberatan memberikan tambahan ilmu, saya pun tidak apa-apa. Tapi terus terang, saya mempunyai urusan besar yang harus saya selesaikan dengan pendekar yang menjadi musuh besar saya itu. Ringkas kata, kau tidak bisa tenang sebelum dapat membunuhnya. Bukankah demikian? Eh? Benar, Guru. Hmm, saya memang sudah bertekad untuk membunuhnya. Atau sayalah yang akan terbunuh. Baiklah. Selesaikan sendiri apa yang menjadi urusanmu. Aku tidak mau ikut campur, Bacil. Uh, ah, jadi, uh, jadi bagaimana, Uh, jangan khawatir. Semalam aku sudah berjanji akan memberikan tambahan ilmu kepadamu. Dan janjiku itu pasti akan kutepati. Oh, terima kasih, Guru. Terima kasih sekali atas pengertian Guru. Baiklah. Sekarang, ayo, ikut aku. Baik, Guru. Thank you. Sekarang coba, aku mau melihat sampai sejauh mana penguasaanmu terhadap Aci Segara Geni. Baik, Guru. Empu Bajil kemudian memasang kuda-kuda. Kedua belah lengannya diangkat tinggi, kemudian diputar-putar bagaikan kitiran. Selanjutnya kedua belah telapak tangannya bersatu, dan kedua belah telapak kakinya menggosok-gosok tanah. Tubuh Empu Bajil seketika menjadi bergetar Sementara itu Wong Agung hanya diam saja mengawasi dari tempatnya berdiri. Guru besar padepokan Tengger itu kelihatan sangat tenang. Saya sudah siap melepaskan Aji Segara Geni, Guru. Di depan itu ada sebongkah batu. Jadikanlah sebongkah batu itu sasaran. Baik, Guru. Aji Segara Geni! Iya! cukup, Bajil. Ternyata penguasaanmu terhadap Aji Segara Geni cukup bagus. Ampun, Guru. Hmm. Saya memperoleh semua ini dari kemurahan hati Guru. Kau tidak perlu merendah di depanku. Kau tahu, cara merendah seperti itu justru sangat memuakkan karena terlalu berlebihan. Sekarang, lihatlah Bajil. Aku akan memberimu contoh pukulan aji segara geni yang tatarannya setingkat lebih tinggi. Wong Agung kemudian menyilangkan kedua belah tangannya di depan dada Sambil tengadah ke angkasa, ia memutar-mutar kedua belah tangannya. Kemudian sama halnya seperti yang dilakukan Empu Bajil, kedua belah kaki Wong Agung menggosok-gosok tanah. Seketika tanah menjadi kosong dan mengeluarkan asap keputih-putihan. Empu Bajil terperanjat. Tiba-tiba saja udara di sekitarnya terasa sangat panas. Dia segera mundur beberapa langkah dan melihat kurunya menghampiri sebongkah batu besar. Wong Agung melihat sebentar sebongkah batu besar di hadapannya. Dan setelah berkomat kamit sebentar, dia menetak sebongkah batu di bagian bawahnya. Dan begitu Wong Agung membalikan tubuhnya untuk menghampiri Empu Bajil, sebongkah batu itu pun ambrol. Bagaimana, Bajil? Luar biasa, Guru. Saya hampir tidak percaya dengan penglihatan saya. Guru hampir tidak memukul sebongkah batu itu. Guru hanya menetaknya perlahan. Tapi tiba-tiba batu itu ambrol. Hancur berkeping-keping dan runtuh. Oh, maaf, Guru. Apakah guru menggunakan aji segara geni untuk menghancurkan sebongkah batu itu tadi? Mengapa tidak? Nanti setelah aku berikan tambahan ilmu, kau juga akan dapat melakukan hal yang serupa. Terima kasih, Guru. Terima kasih atas kemurahan hati Guru. Hmm. Saya berjanji akan mentaati segala perintah Guru. Oh, maaf, Guru. Kapan Guru akan memberikan tambahan ilmu kepada saya? Malam ini juga. Sekarang, duduklah kembali. Baik, Guru. ucapkan bajil. Tirukan tanpa kesalahan. Tirukan sama persis seperti apa yang kukatakan. Baik, Guru. Siro Ratu Ninggeni Siro Ratu Ninggeni Siro Angwasani Laku Ninggeni Siro anguasani lakuning geni jagat iro jagat geni jagat iro jagat geni langit iro langit geni langit iro langit geni segoro niro segoro geni segoro niro segoro geni Ya, cukup Badil. Itulah mantra untuk menciptakan pukulan aji segara geni seperti yang baru saja kuperlihatkan kepadamu. Tapi ketahuilah Badil, mantra hanyalah sekumpulan kata-kata. Dan sekumpulan kata-kata itu tidak akan ada artinya jika seseorang tidak memberikan bobot terhadap sekumpulan kata-kata itu tadi. Jadi, yang penting bukan mantranya, melainkan bobot manusianya. Tapi mantra pun tidak bisa dianggap remeh, karena mempunyai manfaat untuk merangsang indera-indera kita. Mantra mempunyai semacam kekuatan gaib untuk memancing sukma atau jiwa kita supaya kita mampu menimbulkan daya cipta yang besar. Kau tahu apa yang kumaksudkan dengan daya cipta? Belum, Guru. Apakah daya cipta itu, Guru? Daya cipta adalah kekuatan diri pribadi kita. Daya cipta adalah pemusatan pikiran kita kepada pusat pikiran yang bernama Teleng Cipta. Nah, Bacil, Supaya lebih jelas, marilah ikut aku. kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan tebing yang banyak terdapat bongkahan-bongkahan batu padas. Empu Bajil mengiringi di belakangnya. Mereka berdua terus menuruni lereng dan mereka berjalan dengan berdiam diri. Empu Bajil sama sekali tidak tahu akan dibawa kemana oleh gurunya. Setelah kurang lebih delapan pal jauhnya, Wang Agung membelokkan langkahnya ke arah kiri menuju ke sebuah sendang. Sendang adalah sebuah telaga kecil. Kau nanti akan mengerti apa yang kumaksudkan dengan daya cipta batil. Sekarang, lihatlah apa yang kulakukan. Wong Agung perlahan-lahan turun ke arah sendang. Kedua belah kakinya dicelupkan sebatas lutut. Empu Bajil masih belum bisa menduga apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Untuk sesaat lamanya, dia duduk menunggu. Wong Agung terus menjulurkan kakinya ke arah sendang, sementara kedua belah tangannya bersedakap di depan dadanya. Nah, Bajil, coba mendekatlah kemari. Ya, Guru. Cobalah kau berendam di tepian sendang ini. Ayo, Bajil. Ah, mengapa kau masih berdiri di situ? Cepat turunlah. Berendamlah di tepian air sendang ini. Baik, Guru. Empu Pace kemudian perlahan-lahan turun ke air sendang. Semula dia agak ragu-ragu. Tapi Wang Agung terus mendesaknya agar berendam di dalam air sendang sebatas leher. Akhirnya, Empu Bajil merapatkan lututnya dan tubuhnya segera menggigil oleh dinginnya air sendang. Ada apa, Bajil? Hmm? Dingin sekali, Guru. Hmm. Dingin sekali. Hah, dingin sekali air sendang ini. Ah, coba Rasakan sekali lagi, Bajing. Kupikir air sendang ini tidak terlalu dingin. Loh, kok sekarang berubah? Ah. Aneh sekali, Guru. Sekarang tidak begitu dingin. Air sendang ini tiba-tiba saja menjadi hangat. Apakah sebenarnya yang terjadi, Guru? Ah, apakah sendang ini memang seringkali menunjukkan keajaiban alam? Ah, Orang yang tidak mempunyai kepercayaan atau keyakinan memang mudah sekali diombang-ambingkan oleh rasa heran. Cobalah, rasakan sekali lagi, Bacil. Kupikir sekarang air sendang ini tidak lagi hangat. Loh, benar, Guru. Air sendang ini tiba-tiba menjadi panas. Tidak lagi hangat. Oh, air sendang ini menjadi bertambah panas. Huh, huh, semakin panas. Ah, masa, uh, Panas bagaimana? Bagaimana air sendang ini tiba-tiba berubah menjadi panas? Panas, panas sekali, Guru. Saya tidak tahan, Guru. Aduh, aduh, panas sekali. Panas sekali air sendang ini. Saya tidak tahan, Guru. Saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Panas, panas. kucing karena tidak tahan merasakan panas, segera melompat ke tepian sendang. Sementara itu, Wang Agung masih enak-enak duduk sambil mencelupkan kakinya ke air sendang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Empu Bajil akhirnya akan dapat memperoleh tambahan aji segara geni dari gurunya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Oh, oh, oh, oh.